Orang yang berhak untuk dipilih dalam setiap tugas berkaitan dengan kenegaraan disyaratkan memiliki dua syarat utama. Yaitu apa? Al-qudrah wal quwah wal amanah. Dimana disyaratkan orang yang akan dipilih dan berhak untuk dipilih menjadi pemimpin perang, menjadi kodi, menjadi amir-amir, ya atau sekarang mungkin dikatakan gubernur-gubernur, camat-camat dan sejenisnya, maka ia harus memiliki dua syarat utama. Yang pertama adalah al-qawiyu. Artinya ladaihi kudroh wa istita'ah. Di mana orang itu memiliki kemampuan memiliki proporsional keahlian kepada bidang yang diberikan tugas oleh amir. Yang kedua adalah al-amanah. Yang kedua dia adalah memiliki amanah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Harun alaihissalam bersama anaknya di mana Allah Ta'ala berfirman inna khairu man al-qawiyul amin di mana Allah Ta'ala menjelaskan ketika mengkisahkan tentang Nabi Musa ketika akan dipekerjakan dan menjadi apa syarat di dalam apa mahar maka Allah Ta'ala mengkisahkan ketika anak Nabi Harun berkata, Sesungguhnya wahai bapakku, yang layak engkau pekerjakan adalah Al-Qawiyu Al-Amin. Yaitu apa? Orang yang memiliki kekuatan, kudrah istitoah. Kemudian yang kedua apa? Al-amin, amanah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hudayfah radhiyallahu taala anhu, kepada Hudayfah radhiyallahu taala, innaha amanah. Sungguhnya dia adalah amanah. Wa innaha yaumul kiamah nadama. Dia adalah amanah dan bagi orang yang mengambilnya tidak dengan amanah dan tidak dalam kemampuannya maka dia akan menyesal nanti yaumul qiyamah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa man aqadaha bihaqqiha. Kecuali orang yang dia itu diberikannya karena dia adalah haknya. Artinya apa? Dia diberikan karena dia ahlinya. Wa ada lagi ahli pihak dan dia menunaikan apa yang telah diamanahkannya. Maka orang yang menjadi seorang petugas dalam tugas apa saja di dalam kenegaraan khususnya di dalam daulatul Islam dan itu akan menjadi kebaikan bagi negara itu dan akan menjadi kebaikan bagi masyarakatnya maka seorang amir harus memilih orang yang paling aslah. Paling aslah itu apa maksudnya? Orang yang paling akan bisa menciptakan kebaikan kepada masyarakat. Siapa mereka? Al-Qawiyul Amin. Yaitu apa? Orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kudro. Oleh sebab itu Allah Ta'ala ketika mengkisahkan di dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel itu apa dijajah oleh tentara Jalut dijajah oleh tentara Jalut maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang panglima ataupun mengutus seorang pemuda yang bernama Toluk. Lalu Allah Taala mengatakan bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi. Yaitu orang yang memiliki apa? Siasat. siasat untuk din wa siasat dunia. dunia. Karena dikatakan bastatan fil ilmi, artinya apa? dia memiliki kudro, memiliki istitoah di mana zakat. Dia memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, ilmu mencukupi. Kemudian apa? Bastatan fil jismi, kawiyun. Dia memiliki kemampuan. Nah, maka kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, apabila salah satu di antara keduanya ini kurang, pokoknya fal ikhtiyaru al amsalu fal amsal. Maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jika ditakdirkan ya, di antara keduanya ini bersatu atau mungkin ada kekurangan salah satu di antara keduanya. Maka beliau mengatakan ikhtiarul amsalu fal amsal. Artinya apa? Memilih darajat yang lebih baik. Kemudian darajat adna. Kenapa? Sebab intinya adalah bahwa siasat syariah adalah menciptakan kebaikan di tengah-tengah umat. Kemudian apabila tidak bisa bersatu di antara keduanya, maka kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala qillatu istimaul amanah wal quwwah kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala orang yang memiliki dua sifat ini adalah sedikit maka kata beliau maka yang terbaik apa ikhtiar mahwa aslam bihasbihi maka berarti dipilih yang lebih bisa mendatangkan masalah. Artinya apa? Kalau orang itu diberikan tugas yang berkaitan dengan masalah siasatu dunia, faslu baina faslu hisam, maka orang yang amanah yang diberikan. Tetapi apabila berkaitan dengan kuah, maka orang yang memiliki kekuatan harus didahulukan ketimbang orang yang amanah. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan siasat Rasul kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih Khalid bin Walid radhiyallahu taala di dalam banyak peperangan demikian juga Umar demikian juga Utsman demikian juga siapa Abu Bakar As-Siddiq memilih Khalid bin Walid ketimbang para sahabat yang lainnya di dalam apa peperangan kenapa karena kedua ataupun Khalid bin Walid memiliki siasat fil harbi di mana beliau memiliki siasat siasatul bi, walaupun dalam sisi yang lain sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala ya Allah kami berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Khalid bin Abi Walid Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Nah, tetapi kita lihat di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika terjadi fitnah yang berkaitan dengan siasatu dunia, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bersama Muawiyah memilih dua orang yang faqih yaitu siapa? Amr bin As dan Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka kalau kita melihat kata beliau apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka di dalam pemilihan tugas-tugas di dalam kenegaraan, maka dipilih Al-Aslah fal aslah. Poin ini sengaja diketengahkan bukan berarti hanya di dalam masalah iman. Harta kita di dalam masalah perkara yang kecil. Kita punya sekolah. Kita punya yayasan. Atau apa saja yang di situ adalah adanya yang berkaitan dengan siasat, maka kita tidak boleh sekarang mengangkat umpamanya seorang maaf ya ketua yayasan umpamanya ma indah kudroh di sunnah memilih seorang ketua yayasan yang tidak memiliki kemampuan bagaimana mengelola dia tidak tahu manajemen dia tidak tahu pikir dan sebagainya bahkan apa sekarang menjadi mudir mahat dia menjadi mudir tetapi tidak pernah sekolah dia tidak memiliki kemampuan bagaimana mengelola sekolah dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk apa? Memahami hakikat dini Islam. Maka tidak boleh. Maka apa? Tidak boleh. Artinya apa? Bahwa di dalam memberikan kedudukan dan memberikan tugas bahwa seorang amir hatta di dalam perkara yang kecil pun adalah harus <clears throat> orang yang dipilih adalah memiliki apa? dua syarat yang tadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak dalam amru ila panta ahlihi pantadiri sa'i pantadiri sa'an apabila satu perkara diberikan kepada bukan ahlinya maka akan terjadi kehancuran maka ihwat iman rahimakumullah oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa asalnya seseorang tidak boleh meminta kekuasaan tetapi Para ulama memberikan istisna sebagiannya. Apabila ada orang yang apa diberikan kekuasaan tetapi bukan ahlinya dan dia melihat kemadorotan akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan dia memiliki kemampuan untuk hal itu maka tidak mengapa dia menawarkan dirinya li ajli maslahatin nas jadi artinya menawarkan diri demi untuk terjadinya apa kemaslahatan apa manusia, terjadinya kemaslahatan manusia. Maka ini adalah merupakan apa hal-hal yang wajib dipahami di dalam hakikat. Oleh sebab itu, sebuah negara akan menjadi baik ya, dan akan terjadi kebaikan di dalamnya apabila orang-orang yang diberikan tugas memiliki apa? Memiliki dua syarat. Ya. Maka kita lihat di dalam ayat-ayat atau dalam hadis-hadis bahwa disyaratkan orang yang diberikan tugas ya, baik tugas dalam amar ma'ruf nahi munkar, tugas sebagai amirul jais, tugas dalam mengumpulkan zakat, tugas di dalam apa? dalam kodi dan sebagainya, maka hal itu adalah bisa yang ditugaskan oleh amir adalah memiliki apa? Memiliki syarat yang dinamakan al kawiyu al-amin. Dia memiliki amanah dan dia memiliki apa? Memiliki keahlian. Sebab begini, Fatul Iman rahimakumullah. Apabila orang itu amanah, tetapi ia tidak memiliki keahlian, maka tidak akan terjadi kebaikan. Dan apabila orang itu memiliki keahlian tetapi tidak amanah, maka ini pun akan terjadi berbagai apa? Bentuk kedoliman. Maka akan terjadi kebaikan apabila seseorang itu mendapatkan kekuasaan dan diberikan kekuasaan dalam keadaan ia memiliki dua syarat yaitu apa? Syarat yang pertama adalah kemampuan kudroh istitoah dan yang kedua adalah memiliki sifat apa? Sifat sifat amanah sebagaimana dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada masalah kodi, di mana dinyatakan oleh para ulama al kodi salah satu Kode itu ada tiga. Sonfani min ahli nar wasamfun wahid fil jannah. Di mana dinyatakan kodi itu ada tiga. Dua orang di neraka dan satu orang di surga. Yaitu apa? Man arafal haqqa wa yahkumu bil haq fahuwa min ahli jannah. Kelompok yang pertama adalah orang yang tahu kepada kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran. Artinya menghukum dengan benar dan dia memberikan hak kepada yang memilikinya, maka dia adalah penghuni surga. Yang kedua adalah man arafal haq walam yahkumu bil haq fahuwa min Kedua adalah orang yang tahu kepada kebenaran dan tahu tentang hak seseorang tetapi dia tidak menghukuminya dengan hal itu dan tidak memberikan hak tersebut, maka dia adalah penghuni neraka. Yang ketiga adalah qadi la ya'riful haq wa yahkumu bil jahli aw bi ilmi huwa min ahli nari aidan. Di mana yang ketiga adalah orang yang jadi kodi tetapi tidak tahu hak dan dia menghukumi manusia dengan kejahilannya, maka dia adalah sebagai penghuni apa? Neraka. Maka berarti apa? Syarat yang tadi al kawiyu al-amin. Di mana al-qawi itu mengandung makna apa? Ma indahu ma'rifah. Di mana orang itu memiliki ma'rifah. Dan dia adalah memiliki siasat. Oleh sebab itu, saya pernah mengkisahkan, termasuk di tempat ini, kisah tentang Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam. Ketika ada dua orang wanita yang bersengketa tentang anaknya di mana wanita itu mengkisahkan ketika dia pergi ya dan setiap di antara kedua wanita itu membawa anak tetapi satu anak itu diterkam serigala maka kedua wanita itu bersekata bahwa anak yang tidak diterkam itu anaknya lalu datang kepada Nabi Daud alaihissalam maka Nabi Daud alaihissalam melihat anak itu dilihat lalu dibuka kepada wanita yang terbesar karena ia melihat bahwa anak itu lebih tua artinya apa jadi mendekat umurnya. Maka dia memberikan anak itu kepada anak yang kepada wanita yang tertua. Maka kedua wanita itu tidak apa? Tidak merasa puas dengan kebijakan dan hukum Nabi Daud alaihissalam. Lalu keduanya datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memiliki bukti, maka beliau mengambil siasat. Yaitu apa? Al-hukmu bil amar. Hukum dengan adanya amarah yaitu dengan firosa. Bagaimana? Nabi Sulaiman mengatakan kepada dua wanita itu, kalau begitu ambillah pisau atau golok, saya akan belah buat anak ini. Ya kalau kamu bersengketa ya anak ini dibagi dua, sebelah buat kamu, sebelah lagi buat kamu. Maka wanita yang terkecil, yang umurnya lebih muda menangis dan dia mengatakan, jangan kau lakukan, berikan kepada dia. Maka Nabi Sulaiman mengetahui bahwa anak ini adalah milik wanita yang muda. Kenapa? Sebab orang tua yang hakiki tidak mungkin dia ridho anaknya dibunuh. Lebih baik hidup walaupun ada di tangan orang. Maka ini apa? Al-hukmu bi amaroh bil piros. Jadi adanya amarah, adanya alamat-alamat. Ya, artinya apa? Seorang kodi harus memiliki kudroh dan memiliki sia syar'inya dan memiliki kedakat. Artinya apa? Kejelian, kepintaran dan saya juga pernah mengkisahkan tentang apa seorang kodi ya zaman dulu di mana dikisahkan ada orang maaf yang mencuri tempat menanak nasi tetapi pencurinya tidak memiliki tangan artinya kedua tangannya apa terputus lalu ketika dihadapkan kodi dan ditanya oleh kodi benarkah kamu mendi barang ini kata dia wahai kodi Bagaimana aku mencuri tangan apa barang ini? Sedangkan aku tidak memiliki tangan. Bagaimana aku mengangkat barang ini? Nanti tidak ada bayinan, tapi si kodi datang. Artinya di sisinya Yasa. Maka dia berkata, kalau begitu saya akan hadiahkan barang ini kepada kamu, silahkan kamu bawa. Lalu si pencuri ini membawa dengan kepalanya, dan dimasukkan. Dia berjalan, maka kata koni demikianlah kamu mencurinya. Apa? Dia itu akhirnya apa? Akhirnya mengaku, ya demikianlah aku mencuri. Artinya di sini apa? Siasat. Bahwa apa? Bahwa betul bahwasanya apa? Seorang amir, seorang kodi, dia mesti apa? al kawi pindah pinadar. kawi di dalam apa? Di dalam pandangannya, kawi di dalam pertimbangannya dan sebagainya. Bukan orang yang apa? bukan orang yang goib. Walaupun takwa tapi tidak punya kemampuan, Nabi SAW mengatakan kepada apa? Abu Dar, aku melihat bahwasanya engkau adalah orang apa? Lemah. Maka janganlah kamu meminta. Jadi ya, ini apa? Seratnya. Dan ini akan terjadi kita ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah menyatakan Herunasi nasi korni itu malah lunamu itu malah lunamu. Jadi apa? Sebaik-baik umat adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya dan akan datang setelah itu orang-orang yang bersumpah sebelum ia dipinta sumpah. Yang dia berjanji sebelum dipinta janjinya. Mereka itu adalah apa? Orang-orang yang amanah. Ya. Orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang tidak menunaikan apa? Amanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam kitab Sahih Bukhari di mana hadis Abu Hurairah ini disebutkan di dalam bab ilmu yaitu dalam hadis sebelumnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ila jannah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ya, alamatus sa'ah, tentang ciri-ciri hari kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ida duiatul amanah, pantabirisa. Apabila disia-siakan amanah, maka akan terjadi hari kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebenarnya ada dua sisi menyia-nyiakan amanah ataupun melalaikan amanah. Melalaikan amanah dan amanah ini menjadi tidak tegak dan tidak terjaga oleh dua sebab. Yang pertama, ketika sebuah amanah diberikan kepada bukan ahlinya. Artinya apa? Kalau orang diberikan tugas satu perkara, dia bukan ahlinya, maka akan terjadi kehancuran. Yang kedua ahli tetapi dia tidak amanah, maka ini juga akan terjadi apa? Kehancuran. Maka lihat kepada hadis yang pertama, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada bidat, ilaman hak bihakkiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali barang siapa yang mengambil kekuasaan itu, ia mengambil tugas itu karena dia adalah haknya, karena dia adalah memiliki kemampuan dan dia adalah berhak untuk memegangnya. Dan apabila orang mengambil sebuah tugas, mengambil sebuah perkara, dia bukan ahlinya, maka dia adalah telah menyia-nyiakan amanah dan dia telah merusak amanah. Yang kedua, apabila dia memiliki kemampuan lalu diberikan oleh orang yang memberikan amanah kepadanya, dia tidak menunaikan amanah, maka dia juga adalah termasuk orang yang menyia-nyiakan amanah. Dan dengan dua sebab ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak wusidal amruk bila ahlihi panta di Artinya apa? Akan terjadi gejolak, akan terjadi ketidakdamaian, kerusakan-kerusakan yang akan menimpa kepada umat ini apabila apa? Satu perkara telah diserahkan kepada bukan ahlinya. Jadi apabila satu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Dan Imam Ibnu Fajar rahimahullah taala kemudian yang lainnya mengatakan di sini bahwa kebaikan yang ada dalam satu kaum. Kemudian sesuatu itu ataupun apa kebaikan akan tercipta dalam satu kaum dan akan tersebar dalam satu kaum yaitu apabila ahlul khairnya adalah apa? banyak. Jadi artinya orang-orang yang baiknya adalah apa? banyak. Maka setiap bergeser ahlul khairnya, artinya orang-orang yang memiliki sifat baik, itu adalah semakin bergeser. Maka sederajat itu akan terjadi gejolak dan berbagai bentuk ketidakdamaian ataupun terciptanya yang dinamakan apa? Fitnah. Dan dalam hal ini Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkata kepada orang-orang Khawarij. Karena dinyatakan apa? akan dipimpin kamu sebagaimana kamu berada. Gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan memimpin kamu orang-orang yang seperti kamu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah ditanya oleh orang-orang Khawarij, "Wahai Amirul Mukminin, dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi imam, tidak terjadi berbagai gejolak fitnah. Kenapa ketika engkau menjadi amir maka terjadi seperti ini? Maka beliau mengatakan bahwa yang menyebabkan Allah Ta'ala memilih Abu Bakar karena yang menjadi rakyatnya adalah aku. Dalam arti apa? Ketika yang menjadi rakyatnya adalah orang-orang baik, maka Allah Ta'ala memilihkan pemimpinnya adalah pemimpin yang baik. Dan ketika terjadi apa? Terjadi pergeseran yang berkaitan dengan masalah keimanan dan ketakwaan yang ada pada sebuah kaum, maka Allah Ta'ala pun menguasakan kepada mereka yang seperti mereka. Oleh sebab itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Adapun Ketika aku memimpin, maka kamu rakyatnya. Seperti kamu ini. Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah para ulama di sunnah mereka mengatakan al-ihtimamu bi islahi ra'iyah awla min ihtimam lahi ra'i. Awak al-ihtimamu bi isla'i ra'iyah muqaddamun 'alal ihtimami bi isla'i ra'. Sehingga para ulama mengatakan memperhatikan untuk membereskan rakyat lebih aula ketimbang kita membereskan apa? pemimpinnya. Bukan berarti tidak dibereskan. Dan mendahulukan membereskan rakyat itu ada lebih didahulukan ketimbang membereskan apa? pemimpinnya. Sebab telah dinyatakan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama bahwa kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti kalian. Artinya apa? Kalian akan dipimpin sebagaimana kalian. Artinya apa? Pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti kalian. Maka sering kita dengar bahwa gambaran masyarakat imam kita adalah gambaran apa? Masyarakat kita. Nah ini adalah poin yang sangat penting, poin yang terakhir. Buat iman rahimakumullah apabila kita memahami tentang kewajiban pemimpin, maka kita harus memahami tentang kewajiban kita atas pemimpin kita. Para ulama juga mengatakan ada sepuluh kewajiban kita terhadap pemimpin kita. Jadi ada sepuluh kewajiban kita terhadap pemimpin kita. Yang pertama adalah badlu to'ah lahu bahiron wa batinan illa an yakuna maksiyah. Yang pertama, wajib atas kita untuk mentaatinya baik secara wahir ataupun secara batin terhadap apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Kecuali apabila ia memerintahkan kepada maksiat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ta'ata maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Taala. Yang pertama. Yang kedua, mahabbatuhum wa tawqiruhum mencintai mereka dan mengagungkan mereka artinya menempatkan mereka pada kedudukannya Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan senantiasa umat ini akan berada dalam kebaikan selama mereka adalah menghormati pembesar-pembesar mereka termasuk amir ataupun ulama. Yang ketiga, badlu nasihah lahu awlahum lahum alani wa Memberikan nasihat kepada mereka dengan secara sembunyi ataupun terang-terangan. Artinya terang-terangan bukan berarti di atas mimbar, tetapi kita mendatangi di depannya. Adapun secara sir, para ulama menyebutkan seperti dengan murosalah, dengan menulis apa risalah kepadanya. Tetapi bukan berarti di atas mimbar dan menyebut-nyebut kesalahannya, bukan. Yang dimaksud alania sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Jihad Kaulul Hak Indal Imamil Jari Wakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adinu Nasihah Kaulul Iman Kaulul Minhali Li Aimatil Muslimin Yang ketiga, keempat, yang keempat, nusratuhum. Membela Artinya membela mereka di dalam menegakkan agama ini, dalam menjaga agama ini, dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Yang kelima, ikoduhu inda goplati mengingatkan ketika ia lalai dan mengingatkan ketika ia salah termasuk. Kenapa? Karena mengingatkan ia dari kesalahannya adalah hiplon lidin wa hiflon lil muslimin. Karena mengingat orang amir dari kesalahan adalah menjaga agama Allah dan menjaga kaum muslimin Yang keenam, Adzubu anhu bil qawli wal fi'li wal mali wan nafsi. Artinya apa? Berjalan bersamanya, membelanya baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, dengan harta ataupun jiwa. Sebagaimana para sahabat bersama Abu Bakar, bersama Umar, Yang ketujuh, doa lahu bil islahi wal khair yakni bis salahi wal khair mendoakannya dengan kebaikan dan mendoakan kepada kebaikan sehingga Imam Hasan Basri mengatakan kalaulah bagiku ada doa yang mustajab maka aku akan berdoa kepada para amir karena kita mengetahui kebaikan Amir adalah kebaikan untuk masyarakat. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ada sebagian orang yang menyangka amir-amir yang ada hari ini tidak hak untuk didoakan. Seperti jamaatul takbir, jamaatul jihad, hum yaquluna bidzalik. Seperti orang yang menamakan jamaatul takfir ataupun jamaatul jihad. Padahal ihwat iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Sebab baiknya seorang amir adalah kebaikan bagi agama kita. Kebaikan bagi kita. Maka Para ulama salafus soleh mengatakan, kalau kami punya doa yang mustajab, maka kami akan khususkan doaku ini bagi para amin. Yang kedelapan, Termasuk kewajiban kita adalah radul qulub al munafira anhu ilaihi. Yaitu apa? Termasuk kita membantah dan memperingatkan orang-orang yang memiliki kebencian kepada Amir. Kita membela dengan ucapan, memberikan penjelasan. Karena menyatukan hati kaum muslimin kepada amir adalah khair. Oleh sebab itu, ahli sunnah mereka mengingkari kesalahan seorang amir atau kemungkaran seorang amir tetapi tidak menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Menimbulkan kebencian kepada amir. Menimbulkan kebencian, fitnah di tengah-tengah umat tidak. Kenapa? Sebab bersatunya umat di atas imam yang fajir jelas lebih baik ketimbang mereka adalah bercerai-berai. Bahkan dinyatakan oleh para ulama dipimpin ratusan tahun pemimpin yang jair lebih baik ketimbang satu hari tidak ada amirnya. Kenapa? Karena ketika tidak ada amir, tidak ada imam, maka tidak akan terjadi dan tidak akan tercapai solahatu din wa solahatu dunia. Maka para ulama mereka memiliki kaidah sangat penting di mana mereka tidak pernah keluar dari ketaatan amir walaupun amirnya adalah apa? maksiat kepada Allah Ta'ala ataupun fajir selama mereka kafir selama mereka adalah maaf selama mereka adalah muslim belum sampai kepada derajat kafir maka kita wajib untuk taat kepadanya dan tidak boleh kita untuk memberontak kepadanya Bahkan para sahabat mengatakan, apakah kami harus memberontaknya jika mereka telah mengambil harta kami dan telah memukul kami dan telah mendolimi kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, tidak boleh. Selama mereka menegakkan sholat, selama mereka menampakkan dinul Islam, maka kamu jangan memeranginya. Dan ini kaidah yang sangat penting di dalam agama ini. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kalau tadi ada syarat menjadi seorang imam, kapan seorang imam itu bisa dijatuhkan dari keimamahannya? Artinya bisa dicopot dari keimamahannya. Maka para ulama mengatakan apabila jatuh syarat-syarat yang tadi yang disebutkan 10 kecuali satu yaitu tentang adalah tentang apa? tentang adalah karena ahli sunnah apabila seorang imam telah menjadi imam apabila seorang telah menjadi imam lalu nampak pada orang itu fiskun maka tidak menjadikan satu jalan untuk mencopot dia dari imamat Beda dengan keyakinan orang Mu'tazilah ataupun keyakinan orang apa? Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mensyaratkan imam itu harus apa? Maksum. Ya harus maksum. Tapi ahli sunnah meyakini bahwa imam yang apa? Yang fajir tidak bisa menjadi satu jalan dia untuk apa? Dicopot dari apa? Dari kekuasaannya. Jadi dari dari kekuasaannya. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk taat dan wajib untuk mentaatinya. Tidak boleh kita untuk mengajak orang memberontaknya. Tidak boleh kita mengajak orang untuk mengadakan pemberontakan kepada seorang imam selama belum nampak kekafiran padanya. Dan tentunya yang menghukumi kafir adalah alul hali wal akbi, bukan jamaah-jamaah tertentu. Tetapi yang berhak adalah alul hali wal abdi al mustahidun al ulama ar rasihun nah dan para ulama mengatakan masalah kapan kita boleh untuk memberontak dan kapan kita boleh untuk mencopot dari keimaman maka para ulama mengatakan ada dua syarat utama syarat yang pertama antara kufron bawah artinya apa kamu melihat kekupuran yang nyata ini syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah ladil muslimin kudroh. Di sisi kaum muslimin ada kemampuan untuk mencopotnya dan untuk apa? Memberontaknya. Syamukil rahimahullahu taala dan saya kira ini disebutkan juga oleh para ulama yang lain kapan diperbolehkan kita untuk memberontak kepada seorang amir maka secara umum syaratnya ada dua. Syarat yang pertama antaru kufron bawah. Wafi kabarohim awafi kumbarohim. Artinya kita melihat kekufuran yang nyata dan kita punya argumentasi dalil tentang kekufurannya. Artinya apa? Tentanya, tentunya dengan syarat-syarat takdir, yaitu apa? Istopati syurut, wantika umawani berkumpulnya syarat untuk dikafirkan tidak ada penghalang penghalang untuk tidak dikafirkan dan yang menghukum ini siapa al ulama al mustahidun al rasihun mereka adalah al hali wal akli dan apabila di kaum muslimin ada kekuatan dan disyaratkan kekuatannya ini ada tiga yang pertama ladail muslimin kudroh di sisi kaum muslimin ada kekuatan yang kedua antakuna kudroh mustaqilah. Hendaklah kudrohnya itu mustaqilah. Laisa toroh min adai Islam. Di mana kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah kekuatan yang mustaqilah, kekuatan yang menyendiri. Bukan rekayasa dari luar. Sebab kalau rekayasa dari luar setelah kita berkuasa maka datang orang-orang kafir lalu setelah itu jadi dikuasai seluruh kaum muslimin sehingga kita tidak bisa apa-apa terhadap negara tersebut. Ya. Kemudian syarat yang ketiga alayakuna bainal muslimin daur. Artinya apa? Tidak boleh terjadi di antara kaum muslimin peperangan. Sibkau sabku dima'il muslimin. Jadi sabku dima'il muslimin. Artinya apa? Kalau kita memberontak maka kita akan berperang dengan saudara kita sendiri. Kenapa? Sebab imam memiliki kudrah dan memiliki sultan untuk mengerahkan manusia, mengerahkan kaum muslimin sebagian orang kaum muslimin. Maka apabila tidak tercukupi tiga syarat ini, fa'alal muslimi as-sabru sabru. Maka bagi kaum muslimin adalah untuk bersobat dan mereka tetap untuk berjalan di atas apa? Di atas sunnah dan mereka berjalan di atas apa? Yaitu atas biyah watarbiyah tarbiyah watu ilallah berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan apa yang tadi saya katakan yaitu apa? Islahir ra'i. Yaitu islahur rah, islahur ra'iyah. Yaitu apa? Membereskan rakyat terlebih dahulu, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi berdakwah kepada Allah Ta'ala dan penuh dengan kesabaran apabila tidak memiliki poin-poin yang tadi maka kita diperintahkan tetap untuk mentaatinya dan kita tetap untuk bersabar di dalam kedoliman yang apa? Yang dilakukan oleh oleh dia. Poin yang selanjutnya dikatakan kewajiban kita adalah tahdiruhu an adui yaksidu bisuin. Itu apa? Kita termasuk apa? Menjauhkan dan menjaga amir dari setiap musuh yang akan membuat rekayasa kepadanya. Di mana kewajiban kita adalah menjaga amir. Itu menjaga keselamatannya, menjaga jiwanya, menjaga keselamatannya. Jadi kewajiban apa? Kewajiban kaum muslimin adalah bersama apa? Bersama amir, bersama apa? Bersama khalifah, mentaati di dalam perkara yang taat kepada Allah taala dan kita tidak boleh maksiat kepadanya selama dia itu menegakkan apa? Menegakkan kebaikan di tengah-tengah apa? masyarakat ini dan terciptanya apa? kebaikan pada masyarakat tersebut ikhwatul iman rahimakumullah eh, itu di antara poin-poin yang dianggap penting yang wajib kita pahami dan ada kalimat yang terakhir sebagai penutup ya yaitu yang berkaitan dengan masalah ad-duhul siyasah yaitu masuk kepada masalah e, eh, siasa. Nah, ada tiga hal yang sangat penting untuk saya isyaratkan walaupun singkat ya, 10 menit lagi Insya Allah jam 12 kurang seperempat ya. pertama para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan siasa maka wajib kita mengidopatkannya dengan asiasa syariah. Di mana yang dimaksud dengan siasa syariah secara umum adalah taksusun nas bi ahkamillah. Yaitu mengurus manusia dengan hukum Allah taala atau yang tadi dikatakan dengan setiap perkara yang menciptakan maslahat bagi manusia dalam perkara dunianya dan akhiratnya bangun di atas kaidah-kaidah apa? syar'i. Saya masuk Hasan Hafizahullah Ta'ala mengatakan ya, Ahli sunnah Tidak mengingkari Inna fidini siyasa Lakin nahnu al nun kiru anna fi Kita mengatakan apa? Bahwa kita tidak mengingkari bahwa dalam agama kita ada siasat. Bahkan juz'un min dinina. Dia adalah merupakan bagian dari agama kita. Tetapi kalau kita hari ini melihat apa yang dimaksud dan apa yang dinamakan di tengah-tengah kaum muslimin dan apa-apa yang banyak disebutkan di tengah para pergerakan yang dinamakan dengan siasat maka kita mengatakan nahnu nunkiru anna fi Artinya apa? Kalau dalam agama kita ada siasa benar, tetapi kita mengingkari bahwa dalam siasa itu ada agama. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Karena golibnya apa? Siasatul yaum yaitu apa? Li ajli dunia. li ajli manjilah papa, li ajli mal, tau tauqiru ahad wa ahad karena siasa yang ada hari ini hanyalah berkaitan dengan dunia karena siasa yang berkaitan dengan hari ini adalah yang berkaitan dengan kedudukan maka siasa yang ada hari ini adalah bagaimana mengangkat seseorang dan bagaimana menjatuhkan seseorang. tidakkah kana kama ma'ahad syai' panah ma'ah. Di mana hari ini mengatakan yang dimaksud dengan siasat, apabila kamu punya sesuatu bersama saya, maka saya akan bersama kamu. Maka ini yang dimaksud dengan siasat hari ini. Dan siasat hari ini mustanadu hal aklu, walaysa mustanadu hal naklu. Oleh sebab itu kita melihat bahwa siasat hari ini sumbernya adalah akal bukan nakal. Oleh sebab itu masih ruha tadlil. Wa masih ruha takfir syariatul Islam. Oleh sebab itu apa yang kita lihat hari ini maka siasah ini berkonsekuensi apa? Berujung menyesatkan banyak orang dan berujung menihilkan syariat Islam. Jadi berujung apa? Menihilkan syariat Islam. Maka yang benar apa? Kita mengatakan apa? Dua perkara. Poin yang ketiga, di mana dikatakan juga apa? Nah nunufariku baina asyasa tarbiyah wa tarbiyatu siyasa. Karena kita juga membedakan antara apa? At-tarbiyatu siyasa. Artinya apa? Bahwa mesti siyasa ini berada di dalam kaidah syar'i dibangun di atas kaidah syar'i dengan punya tujuan liiqamati syariatillah, maka ini dinamakan siasatul adilah. Tetapi sekarang tarbiyatun nasib bi siasah. Al-yaum hadza ghairu jaiz. Hadza ghairu mumkin. Hadza batil. ulu ila tadlil wa ulu ila ta'til syariatil Islam. Adapun apabila yang dimaksud mengajarkan kepada kaum muslimin siasatul yaum. Di mana para pemuda, para talabatul ilmi diseru untuk apa? Untuk mempelajari siasatul yaum. Siasa hari ini dalam arti poin yang tadi dengan tujuan apa? menjadikan seseorang berkuasa, menjatuhkan seseorang dari kekuasaannya. Demi kekuasaan, demi mengambil harta. Maka kalau ini yang dimaksud, maka asalafiyun bayu an Maka salafi adalah berlepas diri dari siasa ini. Karena ini adalah bukan siasa syar'i. Tetapi kalau yang dimaksud adalah asyiasatu tarbiyah, dalam arti apa? Di mana salafiyun ahli sunnah memiliki siasat liikomati dinil Islam, liikomati syariatil Islam. Lah siasat ala kuwaidi syariah fahada masyruh fahada marfud. Maka apa bila yang dimaksud bahwa ahli sunnah di dalam menegakkan agama Allah ini, di dalam mendakwakan syariat Islam, dalam mendakwakan dinul Islam, dalam tasfiyah wa tarbiyah indahum siyasah. mereka memiliki siyasah, tasusun nas dari apa-apa yang akan menjadikan maslahat bagi mereka dan apa-apa yang menciptakan maslahat bagi mereka maka ini adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang ditunggu dan dituntut maka dalam akhir kata apabila dalam siasah yang tadi yang dimaksud maka para ulama mengatakan al muamalatu ma'asiyasah tarkusiasa. Artinya apa? Kalau orang betul-betul akan muamalah dengan siasat, maka mesti meninggalkan siasatul yaum. Kenapa? Karena siasatul yaum yukhaliku ma'asyarita Maka apa? Belajar siasat, ayat tarku Apabila dalam makna yang tadi. Apabila dalam makna yang tadi. Maka ini adalah juga perkara yang penting yang wajib dipahami Allah alam oleh salafiyun ya, oleh ahli sunnah di dalam masalah yang sangat penting ini dan akhir kata Imam Syaukani rahimahullahu taala dan para ulama kita telah mengatakan sebagaimana juga dinukil oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala mengatakan di dalam kitabnya Sarah Tahawiyah bahwa yang akan menghancurkan agama dan kaum muslimin ada tiga perkara. Salah satunya apa? Yaitu al-hakimul jahir. Yaitu para pemimpin, para hakim yang jahir yang yukadimu siasan ala syariah. Yang mereka itu akan mendahulukan siasa kepada apa? Syariah. Apabila perkara-perkara itu bertentangan dengan kebutuhannya, bertentangan dengan apa-apa yang menjadi keinginannya, bertentangan dengan kedudukannya, akan menggoncang kedudukannya, akan menggoncang hartanya, maka dia mendahulukan siasat daripada apa? Daripada syariat. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is, adapun yang kedua adalah yaitu apa? Yaitu manusiba ilahil ilmi wahwayat yatma'ul hawa. Orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu tetapi dia mengikuti hawa nafsu yang ini akan bisa mereka merekayasa banyak orang. Dan yang ketiga kata beliau adalah apa? Yaitu al-ubadul jahil adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi dalam kebodohan ini kepada Allah Ta'ala. Kebodohan kepada syariat Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apabila berkumpul dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara. Berkumpul, maka akan terjadi kerusakan di dalamnya. Maka kalimat yang terakhir tadi dikatakan bahwa apa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah ihtimam bi islahi ra'iyah qabla ra'i. Yaitu apa? Memperhatikan, membereskan masyarakat sebelum membereskan pemimpinnya, tetapi bukan berarti ahli sunnah salafiyun tidak memberikan nasihat kepada para pemimpinnya, tetapi kita melihat bahwa tidak akan terjadi pemimpin yang baik yang memiliki persyaratan-persyaratan yang tadi kecuali kita mengadakan tasfiyah wa tarbiyah yaitu ala abna'il muslimin kepada para pemuda dan kepada kaum muslimin. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini berkaitan dengan masalah e, Kitabul Imarah dan saya dalam kitab Muslim ini hanya membahas judulnya saja.